Jadi jemaah sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tiga macam kesyirikan. Yang pertama rukyah, yang kedua jimat, yang ketiga disebut tiwalah. Sebelum kita jelaskan makna hadis ini, ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan hadis ini, istrinya pun berkata, istrinya yang bernama Zainab. Dia berkata, "Mengapa engkau katakan demikian?" Padahal dulu ketika mataku sakit, maka aku datang kepada seorang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini membacakan rukyah. Maka mataku sembuh. Ya. Jadi dia sakit mata, pergi ke orang Yahudi, orang kafir, dibacakan rukyah, dibacakan jampi-jampi, sembuh sakitnya. Maka jemaah sekalian, apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Kata beliau, itu semuanya permainan setan. Itu semuanya permainan setan. Sesungguhnya setan itu menusuk matamu. Kemudian ketika kamu datang kepada orang Yahudi tersebut, maka setan itu pun melepaskan tusukannya lalu kata Ibnu Mas'ud sebetulnya kamu nggak perlu datang kepada orang Yahudi itu cukuplah kamu baca seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi La shifaa illa shifaa'uka شفاء la يغادر saqama Artinya Wahai Allah Robnya manusia Sembuhkanlah Engkaulah yang maha menyembuhkan Tidak ada kesembuhan Kecuali kesembuhan darimu Kesembuhan yang tidak akan menyesakan penyakit Jemaah sekalian di dalam hadis yang mulia ini terkandung banyak sekali pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengokohkan keimanan kita dan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah sampai akhir hayat kita. Di sini Rasulullah SAW memperingatkan kita tiga macam kesyirikan. Yang pertama kata beliau ar-ruqa, ruqyah-ruqyah atau jampi-jampi, mantra-mantra. Tapi jemaah sekalian, ulama menjelaskan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah ruqyah yang mengandung syirik. Tidak semua jenis ruqyah. Makanya untuk memahami satu hadis harus dipadukan dengan hadis lain. Itu metode para ulama ahlu sunnah. Kalau mau mengambil kesimpulan hukum, tidak hanya satu dua hadis, bahkan dikumpulkan seluruh hadis atau bahkan seluruh ayat dalam permasalahan tersebut baru diberikan kesimpulan hukum. Iya. Di dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirka." Tidak mengapa rukyah kalau tidak mengandung kesyirikan. Maka dapat dipahami yang beliau maksud dengan rukyah syirik adalah apabila mengandung kesyirikan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, bolehkah merukyah? Maka beliau menjawab, men man kana minkum yastati an yanfa'a akhahu falyaf'al siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya hendaklah dia lakukan manfaat apa saja hendaklah lakukan. Ini termasuk prinsip dalam kehidupan umat Islam selalu memberi manfaat bukan merugikan. Itu sifat seorang muslim. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Nah, itu jawaban beliau ketika ditanya tentang rukyah. Oleh karenanya jemaah sekalian, rukyah yang dimaksudkan dalam hadis ini apabila mengandung kesyirikan. Nah, pertanyaannya, seperti apa rukyah yang mengandung kesyirikan? Banyak sekali jemaah sekalian rukyah yang mengandung kesyirikan dan terkadang bukan hanya satu jenis syirik, tapi berbagai macam jenis. Di antaranya adalah terkandung padanya bacaan-bacaan mantra-mantra untuk minta tolong kepada setan. Ya. Makanya ulama mensyaratkan rukiah itu tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami atau selain bahasa Arab atau selain daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Karena seringkali para dukun itu menipu umat Islam. Ya. Terutama dukun berjubah ini yang bahaya. Kalau dia penampilan sudah seperti dukun pada umumnya, kita gampang mengenali. Tapi tidak jarang dukun itu pakai sorban, pakai gamis, pakai peci. Iya, penampilan seperti Pak Kiai. Tapi pada hakikatnya dukun. Kemudian yang lebih meyakinkan lagi jemaah sekalian, dia baca ayat-ayat Al-Qur'an. Dia baca doa-doa yang berbahasa Arab. Ternyata di antara bacaan-bacaan itu dia selipkan permohonan kepada syaitan. Ini yang tidak disadari. Makanya ulama ulama kita mengingatkan untuk mengenali dukun itu pertama sekali lihat kesehariannya. Kalau kesehariannya saja solat saja malas atau kesehariannya dia melakukan perbuatan syirik atau dia suka mengada-ada dalam agama, menciptakan cara-cara baru dalam beragama, maka ini adalah indikasi dukun. Indikasi dukun. Iya. Jadi lihat kesehariannya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah sampai pernah mengatakan, kalau kamu lihat orang terbang di udara atau berjalan di air, intinya kamu lihat orang sakti. Jangan kamu langsung percaya bahwa apa yang diamalkan itu benar, tidak lihat dulu, lihat dulu bagaimana kesehariannya, apakah dia senantiasa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dia suka mengada-ada dalam agama, apalagi sampai melakukan kesyirikan. Karena kalau cuma jadi orang sakti, punya ilmu kanuragan apa itu orang-orang kafir pun bisa. Orang-orang kafir pun bisa karena dibantu oleh syaitan. Itulah yang disebut dengan sihir. Iya, itu bukan karomah. Itu namanya sihir. Nah, untuk membedakan sihir dengan karomah itu banyak cara. Di antaranya yang paling yang paling mungkin atau paling jitu lihat keseharian orang tersebut. Kalau setiap harinya dia melakukan praktek kesyirikan atau berbagai macam penyimpangan dalam agama, itu indikasi kuat bahwa dia adalah dukun. Jadi jangan tertipu walaupun dia berpakaian seperti Pak Kiai atau Pak Ustadz. Iya. Baik. Jadi ini diantaranya. Di situ ada terkandung permohonan. Contoh lain jemaah sekalian, biasanya orang merukyah dengan pertolongan setan itu, dia minta pasiennya untuk menyembelih seekor hewan sebagai penyembahan kepada jinnya. Ya. Dan prinsipnya, dukun itu dia semakin kafir kepada Allah, semakin syirik kepada Allah, makin banyak setan yang akan membantunya makin banyak setan yang akan membantunya. Makanya sering mereka katakan jin-jin itu adalah khadam mereka pada pada hakikatnya merekalah itu khadamnya jin. Kenapa jemaah sekalian? Para jin itu nggak akan membantu mereka kecuali harus menghamba dulu kepada para jin tersebut. Bagaimana cara menghambanya? Mau menuruti apa kata jin. Kamu harus menyembelih hewan. Hewan pun kadang dipersyaratkan harus yang begini, harus yang begitu. Iya, atau kamu harus melakukan puasa mutih atau kamu harus macam-macam dipersyaratkan oleh jin yang kadang-kadang kelihatannya malah benar. Kelihatannya malah bagus. Ya misalkan jin itu mempersyaratkan baca ayat kursi. Kelihatannya bagus. Tapi jamaah sekalian ternyata membaca ayat kursinya mereka buat syariat sendiri, cara sendiri. Contohnya apa? Mereka tentukan ayat kursi ini harus dibaca selama 40 kali dan minimalnya 40 hari ya kadang-kadang ditambah dengan puasa puasanya pun aneh puasa mutih saja ya jadi kelihatannya bagus Masya Allah yang dia baca ayat kursi padahal ketika dia sudah mengatakan bacanya 40 kali atau menentukan waktu 40 hari itu sudah bertentangan dengan syariat makanya jinnya mau bantu setannya mau bantu karena dia sudah bertentangan dengan syariat dia sudah menciptakan syariat tersendiri ya yang tidak ada contohnya sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an am syara'u lahum am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya ma lam ya'zam bihillah am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah apakah mereka memiliki sekutu-sekutu tandingan-tandingan bagi Allah yang mensyariatkan ajaran-ajaran atau amalan-amalan untuk mereka yang Allah tidak izinkan. Jadi orang yang membuat syariat, membuat cara beribadah itu sama saja dia menandingi Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya yang boleh menentukan syariat bagi kita. Ya. Jadi itulah uh, tipuan-tipuan uh, setan sehingga uh, rukyah yang mereka ajarkan itu mengandung kesyirikan. Oleh karena jemaah sekalian, ulama menjelaskan rukyah yang benar apabila terpenuhi padanya tiga syarat. Yang pertama, kita yakin rukyah itu hanya sebab Allah dialah yang menyembuhkan. Ya, dialah yang menyembuhkan, bukan karena kita hebat. Bisa melawan setan, bisa melawan jin, bukan jemaah sekalian. Kita hanya sebab, kita hanya membacakan kepada si sakit. Allah yang menyembuhkan dia dan terserah Allah sesuai kehendak Allah apakah Allah akan menyembuhkannya atau tidak kemudian syarat yang kedua yang kita baca adalah ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayat Al-Quran yang mana seluruh ayat Al-Quran kalau ada saudara kita sakit, bacakan ayat Al-Quran kepadanya. Dan niatkan untuk mengobati dia, untuk merukyah. Iya. Ini termasuk pengobatan yang insya Allah sangat manjur. Ya. Terutama ada surat-surat khusus yang berdasarkan dalil memiliki pengaruh lebih dahsyat dengan izin Allah. Contohnya jemaah sekalian surat Al-Fatihah. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ada seorang pemimpin satu kaum padahal dia kafir. Dia digigit oleh binatang berbisa. Maka seorang, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW membacakan untuknya surat Al-Fatihah seketika itu juga dia sembuh. Seketika itu juga dia sembuh. Iya, dibacakan surat Al-Fatihah. Demikian pula jemaah sekalian, tiga kul. Ini surat-surat pendek saja, setiap muslim insya Allah hafal. Jadi rukyah itu bukan kemampuan segelintir orang tidak dan nggak perlu ada pelatihan. Setiap muslim bisa merukyah. Mudah saja. Cukup baca, niatkan merukyah dan bacakan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tiga kul. Bacakan kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Iya, baca berulang-ulang. Dan bahkan dua surat yang terakhir ini, al Falak dan An-Nas, turun ketika Rasulullah SAW disihir oleh orang Yahudi. Maka Allah turunkan dua ayat ini, dua surat ini untuk membentengi kita dari berbagai macam pengaruh sihir, guna-guna santet dan yang semisalnya atau mengobati. Iya. Demikian pula jemaah sekalian ayat kursi. Ya. Ini contoh ayat-ayat yang ada dalil secara khusus menjelaskan tentang uh, faidahnya, keutamaannya untuk dibaca ketika merukyah. Ya. Jadi nggak harus apa namanya hafal Quran seluruhnya baru bisa merukyah. Kita hafal ayat-ayat pendek, surat-surat pendek bisa kita gunakan untuk merukyah. Demikian pula doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam hadis yang kita sebutkan pertama tadi, doanya singkat. Allahumma Rabban Nas, adhibil ba'sa, washfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'a la yughadiru saqamah ya. Jamaah sekalian, insya Allah nggak sampai 10 menit ini kita kalau kita baca 10 kali kita hafal, nggak sampai 10 menit. Ya, tapi yang paling penting juga tidak kalah pentingnya kita pahami maknanya. Sehingga ketika kita baca, hati kita hadir. Jangan hanya baca di lisan, hati nggak paham. Allahumma rabban nas, ya Allah Robnya manusia. Azhibil ba'sa, sembuhkanlah. Anta syafi, engkau Allah yang maha menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uk tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu syifaan la yughadiru saqama kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit hampir setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang sakit beliau baca doa ini iya bacakan doa ini jemaah sekalian kemudian ada satu lagi doa yang lebih ringkas ketika ada seorang sahabat mengeluhkan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah sejak saya masuk Islam, dada saya sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, letakkan tanganmu di tempat yang sakit kemudian baca bismillah tiga kali. Kemudian baca sebanyak tujuh kali A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Artinya, aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuatannya atau kemampuannya dari keburukan yang aku dapati dan aku takutkan ini. Kebaca tujuh kali. Iya, jadi pegang di tempat yang sakit, baca tujuh kali. Iya. Ini yang kedua. Yang kita baca adalah ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian syarat yang ketiga, rukyah itu tidak boleh mengandung penyelisihan syariat. Apakah yang mengandung kesyirikan atau mengada-ada dalam agama atau kemaksiatan atau kemaksiatan. Iya, ini jauhi. Contohnya maksiat jemaah sekalian, perukiahnya laki-laki yang dirukiah perempuan, kemudian pasiennya dipegang-pegang. Ini nggak boleh di dalam syariat. Apalagi sampai berdua-duaan tidak boleh. Harus ditemani mahram. Iya. Makanya jemaah sekalian perlu dipahami juga, rukiah itu lebih baik merukiah diri sendiri. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi. Ketika sahabat mengeluhkan sakit kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ajarkan kepadanya cara merukyah diri sendiri. Karena minta rukyah itu hukumnya tercelah, tercela jemaah sekalian. Kita minta rukyah, walaupun rukyahnya sesuai syariat. Karena orang yang minta rukyah sedikit banyak ada ketergantungan hatinya kepada orang yang merukyah. Makanya tidak ada contoh dari para ulama dahulu juga dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka membuka semacam klinik rukyah atau mengumumkan datanglah kepadaku silahkan minta rukyah tidak jamaah sekalian karena Rasulullah SAW bersabda tentang sifat 70 ribu orang sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisap langsung masuk surga jadi nggak dihitung-hitung lagi Berapa amal baiknya, berapa amal buruknya, nggak dihitung lagi. Langsung masuk surga. Mereka itu jemaah sekalian punya empat sifat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, la terkun, Mereka tidak pernah minta dirukyah. Yang kedua, wala tahun dan mereka tidak pernah melakukan pengobatan al-kai, yaitu pengobatan dengan besi panas. Itu cara pengobatan Arab yang sampai sekarang masih mereka praktikkan. Yang ketiga, wala yatatayyarun mereka tidak melakukan tatayur yaitu takut sial ya mau keluar mau melakukan satu hajat ini kebetulan berten, apa namanya bertepatan dengan tanggal sial katanya itu syirik ya itu nggak boleh kalau siapa yang melakukannya dia tidak akan masuk surga tanpa hisap kemudian yang keempat wa ala rabbihim yatawakkalun mereka senantiasa bertawakal kepada Rob mereka jadi ini empat sifat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang memilikinya dia akan masuk surga tanpa hisap. Jadi yang pertama adalah tidak pernah minta dirukyah. Sebaliknya jemaah sekalian, merukyah itu sendiri adalah amal soleh. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya hendaklah lakukan. Jadi kalau ada saudara kita sakit, bacakan rukyah, jangan sampai dia meminta. Iya. Merukyah itu adalah amal soleh. Tapi minta rukyah itu adalah tercela. Iya. Jadi ini yang pertama, rukyah yang syirik dan rukyah yang tidak mengandung syirik serta syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini kata Nabi SAW, jimat-jimat. Yaitu benda-benda yang diyakini oleh seseorang bisa memberi manfaat. Apakah bisa melindungi dari bahaya? atau bisa melariskan barang dagangan dan lain sebagainya. Maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syirik. Demikian pula dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang mengenakan jimat maka dia telah menyekutukan Allah. Dan ulama menjelaskan menyekutukan Allah di sini bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Syirik besar apabila seorang meyakini jimat itu dapat memberi manfaat kepadanya dengan sendirinya, bukan Allah. Maka ini adalah syirik besar. Tapi kalau dia yakin jimat itu hanya sebab dan Allah yang memberi manfaat, maka itu adalah syirik kecil. Karena jemaah sekalian, seseorang itu, seorang mukmin itu sepatutnya hanya bertawakal kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah. Ketika dia bertawakal kepada jimat, bergantung kepada jimat berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tawakal itu memang nggak kelihatan di dalam hati kita jamaah sekalian. Tawakal kita, bergantungnya hati kita kepada Allah orang nggak bisa lihat. Tapi subhanallah pahalanya sangat besar dan itu adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya Allah berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Ya. Makanya jemaah sekalian para ulama mengatakan man sarrahu ayyakuna au aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita sering-sering membaca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini sering-sering kita baca. Iya, dan ini adalah tanaman-tanaman di surga. Jadi kalau kita baca ini bagaikan kita menanam di surga yang akan kita petik insyaallah taala. Kemudian yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atiwalah." Yang ketiga, ini adalah syirik. Apa itu atiwalah jemaah sekalian? Ini adalah salah satu jenis sihir yaitu membuat orang suka Walaupun tadinya benci, membuat orang suka. Ini biasanya digunakan laki-laki kepada wanita atau wanita kepada laki-laki. Apa istilahnya? Pelet. Pelet, iya. Kurang lebih itu istilahnya. Iya. Ini pelet ini kata Rasulullah SAW adalah syirik. Dan ini dia termasuk salah satu jenis sihir. Dan Allah telah menegaskan dalam Al-Quran Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihir. Nabi Sulaiman tidaklah kafir, melainkan yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan sihir, yaitu mengajarkan kekafiran kepada manusia. Ya. Dan pada umumnya jemaah sekalian, orang yang melakukan praktek sihir itu setan tidak akan membantunya, ya. Pada hakikatnya orang yang melakukan praktek sihir dia minta tolong kepada syaitan. Bagaimana bisa jadi bagaimana bisa dia memukul orang dari jarak jauh atau mengguna-gunai orang dari jarak jauh? Bagaimana caranya? Tidak lain dengan pertolongan setan. Dan dia tidak mungkin dibantu oleh setan sebelum dia melakukan pendekatan diri dulu kepada syaitan. Dia harus melakukan puja-puji, atau melakukan berbagai macam kesyirikan dan kekufuran supaya setan membantunya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan yang disebut dengan pelet itu adalah termasuk kesyirikan. Ini jemaah sekalian, sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tiga macam kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam perbuatan dosa, kesyirikan, kekufuran dan lain sebagainya dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Saya persilahkan. Silakan. Eh, berkaitan dengan tadi di ayat surat Al-Baqarah tentang bahwa yang kafir itu setan selain Allah. Terus di dilanjutannya kan ada Eh, dan apa yang diajarkan oleh Harut dan Marut itu yang diajarkan itu seperti apa? Baik. Jadi ayat tersebut juga berbicara tentang dua malaikat yang disebut dengan Harut dan Marut. Para ulama mufassirin menjelaskan Harut dan Marut itu adalah dua malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi untuk menguji manusia. Apa ujiannya jemaah sekalian? Ujiannya adalah sihir. Siapa yang belajar sihir, dia kafir. Siapa yang tidak mau belajar sihir, dia lulus ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." dan mereka berdua yaitu Harut dan Marut tidaklah akan mengajarkan kepada seorang pun sampai mereka berdua berkata kami ini hanya ujian maka janganlah kamu kafir maksudnya kamu jangan belajar sihir ya jadi demikian yang dijelaskan para ulama ini dua malaikat yang mereka melakukan perintah Allah untuk menguji manusia Siapa yang belajar sihir maka dia kafir Siapa yang tidak belajar sihir maka dia yang lulus ujian. Barangkali demikian, wallahu alam. Silakan. Ya? Eh, kayak itu bisa memang bisa memecahkan benda keras itu apakah itu ilmu kebal dan tenaga dalam termasuk kategori sihir termasuk kategori sihir iya walaupun orang yang memilikinya kadang nggak sadar karena diisi sihirnya sama gurunya dia nggak tahu apa-apa iya dan jemaah sekalian anda itu baik anda itu bagus ya tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sudah menggunakannya. Ya. Kenyataannya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperang terluka, gigi beliau patah di perang Uhud, kepala beliau terluka dan beliau punya baju besi, bukan tenaga dalam. Ya, sampai beliau wafat, baju besinya di akhir hayat beliau sempat digadaikan kepada seorang Yahudi sampai beliau wafat belum sempat ditebus. Nanti para sahabat yang menebus. Untuk apa beliau gadaikan jemaah sekalian? Untuk sekedar beli makanan. Ya, itu kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khalid bin Walid di satu peperangan beliau mematahkan sembilan pedang. Artinya enggak, beliau enggak punya ilmu tenaga dalam. Ya, beliau punya pedang dan tombak. Di satu peperangan sembilan pedang patah di tangan beliau. Ganti patah satu, ganti yang lain. Ketika beliau wafat jemaah sekalian, ini yang dijuluki Saifullahil Maslul. Pedang Allah yang terhunus. Ya, pedang Allah yang terhunus. Sampai-sampai orang-orang kafir itu kalau dengar Khalid yang memimpin pasukan, mereka sudah yakin kalah. Ya, mereka sudah yakin sudah nggak ada harapan menang. Makanya di antara apa namanya pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat mendalam ketika Umar jadi khalifah Khalid dicopot nggak ada kesalahan nggak ada kesalahan kenapa jemaah sekalian Hah? karena beliau takut orang nanti menuhankan dia ya kan karena kehebatannya luar biasa ya kehebatan strategi perang padahal nggak punya tenaga dalam nggak punya ilmu kebal taunya beliau strategi perang dan memang fisiknya kuat iya Fisiknya kuat dan didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Umar khawatir orang-orang sudah apa namanya berle gulu bersifat berlebihan terhadap beliau, maka beliau copot ganti dengan yang lain. Jadi dia nggak jadi panglima, tapi jadi uh, pasukan biasa. Ya. Setiap peperangan yang beliau ikuti selalu menang. Ya, dengan strategi-strateginya yang luar biasa. Tetapi jemaah sekalian, sayang kali beliau menyayangkan kematiannya, ya kematiannya bukan di medan jihad dan beliau merasa sedih. Kenapa nggak mati di medan jihad? Karena sulit membunuh beliau. Ya. Ketika itu jamaah sekalian, orang yang memandikan jasad beliau itu menghitung di tubuhnya ada kurang lebih 80 luka. Jadi nggak pernah terkalahkan bukan berarti nggak luka. Terluka 80 luka kurang lebih sudah masuk di situ apa namanya tusukan pedang, tombak, panah dan semuanya dari arah depan, tidak ada satupun dari arah belakang. Ya, artinya beliau nggak pernah lari, selalu menghadap musuh. Ya, ini pahlawan Islam, pahlawan Islam yang memenangkan pasukan kaum muslimin dengan izin Allah, nggak ada namanya ilmu kebal, tidak ada namanya uh, apa namanya tenaga dalam, itu semuanya sihir. Ya, itu semuanya termasuk kategori sihir Nah, makanya tadi saya uh, ingatkan hati-hati, jangan tertipu dengan bacaan-bacaan, ya, karena mereka baca-baca Al-Quran atau doa-doa niatnya saja sudah salah. Makanya setan bantu. Apa niatnya? Niatnya bukan untuk ibadah. Niatnya ingin dapat ilmu kesaktian. Itu sudah salah. Belum lagi kalau dia tentukan jumlah tertentu. Itu sudah salah, tidak sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Entah dia orang yang punya ilmu kebal atau tenaga dalam, dia sadar atau tidak, dia apa namanya telah mengamalkan sihir. Mungkin kebanyakan mereka nggak sadar. Itu bagian dari sihir. Iya. E, barangkali demikian wallahu alam. Silakan, Pak kalau saya berbaca di As Asmaul Husna itu kan ada biasanya ada yang seribu kali, dua ribu kali itu juga. Maksudnya begitu Pak. Baik. Tidak ada ketentuan zikir Asmaul Husna berapa kali dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Ya. Kecuali kalau kita yakin ini ada dalilnya. Ada ayat Al-Quran atau ada hadis yang mengatakan jumlahnya dibaca sekian Selama tidak ada ketentuan jumlah, kita baca silahkan berapa saja. Jangan kita menentukan sendiri. Kalau kita menentukan sendiri, berarti kita membuat ketetapan syariat sendiri. Makanya jemaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan sehabis solat kita baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau bisa juga Allahu Akbar 34 kali yang lanjutannya itu la ilaha illallah dan seterusnya itu enggak dibaca lagi. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Yang berhak menentukan jumlah hanya Allah dan Rasulnya. Kita nggak punya hak menentukan jumlah berapapun. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada juga uh, pengamalan Asmaul Husna dengan khasiat untuk mendapatkan kesaktian tidak ada ya kita mengamalkan mengamalkan asmaul husna itu untuk ibadah kepada Allah bukan untuk mendapatkan kesaktian tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengamalkan demikian iya dan juga jamaah sekalian tidak ada zikir tidak ada zikir yang sifatnya lafaz mufrad artinya menyebut satu nama Allah saja misalkan kita baca Allah, Allah, Allah, Allah itu nggak ada zikir seperti itu, nggak ada. Atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, nggak ada zikir seperti itu. Yang ada adalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar dan seterusnya. Karena itulah yang mengandung pujian, ya, yang mengandung pujian itu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Kalau cuma Allah, Allah, Allah saja, belum bersifat memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berzikir dengan lafaz mufrad. Iya. Dan juga jemaah sekalian, tidak ada dalam Islam pelajaran untuk mencari kesaktian. Iya, yang ada adalah pelajaran untuk istiqamah. Istiqamah di dalam taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya minta tolong kepada Allah kalau kita menghadapi bahaya apapun Allah sudah berikan janji wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Kalau dia merasa punya ilmu kanuragan, kemana dia bertawakal? Ya, kepada ilmunya. Dia yakin kepada dirinya, bukan kepada Allah. Itu pada umumnya orang seperti itu. Dia yakin dia punya ilmu kebal, dia yakin punya tenaga dalam. Dia kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Eh, saya pernah di e tanya sama Ustaz sebelum tidur kita berbudu dulu membaca surat Al-Ikhlas 10 sampai nas sampai Fatihah sampai ayat eh, kursi sampai tidur terus dalam itu dan badan terlentang tidur terus si istrinya nyenggol itu batal enggak gitu mas <laughs> Baik. Sebelum saya jawab yang itu Pak, ada satu yang terlupa tadi. Bagaimana cara mengamalkan Asmaul Husna yang benar? Iya. Para ulama menjelaskan ada tiga caranya. Yang pertama berusaha memahami makna dan kandungannya. Ini yang lebih penting. Karena jemaah sekalian kalau kita pelajari makna dan kandungan Asmaul Husna ini akan mengokohkan keimanan. Ini yang terpenting dalam Asmaul Husna. Ya. Yang kedua, gunakan dalam berdoa. Ya, sebagaimana dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Contohnya jemaah sekalian, ketika kita berdoa, kita panggil nama-nama Allah itu sebanyak apapun. Dan ulama menganjurkan sesuai dengan permohonan kita. Misalnya kan kita minta rahmat, maka panggil nama Allah yang mengandung Rahmat itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya. Juga mohon ampunan, panggil yang mengandung rahmat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gofur, ya Tawwab. Ya, yang yang Maha Pengampun, yang Maha Penerima Taubat, ampunilah aku. Memohon rizki, sebut nama Allah, ya Razzaq, yang Maha Memberikan rezeki dan seterusnya. Itu cara mengamalkan Asmaul Husna. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan konsekuensi makna yang terkandung padanya. Dan ini yang sangat penting sekali dalam hidup kita. Contohnya apa? Allah memiliki nama As-Sami' yang Maha mendengar, Al-Basir yang Maha melihat. Bagaimana caranya mengamalkan nama ini? Setiap kita berbicara, kita ingat ini ucapan saya Allah Maha mendengar. Saya nggak boleh berbicara sembarangan. Setiap kita mau melakukan sesuatu kita ingat Allah maha melihat. Saya nggak boleh melakukan sembarangan. Itu caranya mengamalkan Asmaul Husna. Tiga poin untuk mengamalkan Asmaul Husna sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Baik. Adapun tentang sunnah dalam tidur, iya, ini termasuk sunnah berwuduk sebelum tidur, iya. Walaupun bukan untuk sholat, ya. Kalau kita sholat witir lebih bagus sebelum tidur sholat witir Walaupun witir itu lebih bagus di akhir malam, yaitu waktu sebelum subuh. Ya, sebelum masuk subuh, tutup dengan witir. Tapi kalau kita ragu, jangan-jangan nggak kebangun malam, maka lebih bagus sebelum tidur. Ya, sholat witir. Kemudian, itu memang disunahkan. Membaca kulhu allahu ahad tiga kali, kemudian jamaah sekalian, tiup di tangan kita, lalu diusapkan ke seluruh tubuh ya yang bisa terjangkau dengan dua tangan kita kemudian kulaudu berabil falak tiga kali tiup lagi kemudian usapkan lagi kemudian kulaudu berabin nas juga tiga kali nah itu yang disunahkan dan juga termasuk baca ayat kursi ya baca ayat kursi satu kali aja yang itu tiga kali tapi tadi kalau bapak bilang baca terus uh, sampai ketiduran, sebenarnya nggak apa-apa daripada melamun. Ya, daripada melamun nggak ketiduran, ya baca aja Al-Qur'an dan bebas mau baca ayat apa saja. Ya, tapi yang penting kita penuhi dulu. Ayat kursi minimal satu kali. kulhuwullah tiga kali, kemudian usap, kalau udah falak, kalau udah nas masing-masing tiga-tiga kali. Ya. Dan bersentuhan dengan istri, ini termasuk ibadah, Pak. Ya, apalagi mau tidur. Dan tidak membatalkan wudhu tidak membatalkan wudhu menurut pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bahkan pernah mencium istrinya kemudian beliau sholat tanpa berwudhu lagi. Nah, yang jadi masalah yang batal wudhu itu adalah kalau keluar sesuatu dari kemaluan. Iya. Apakah itu madi atau mani itu membatalkan wudhu. Tapi kalau sekedar bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Iya. Dan walaupun wudhu batal tidak ada masalah. Itu ibadah, Pak. Lanjutkan. Ya, lanjutkan aja Pak. <laughs> ini termasuk ibadah ya. Ibadah yang sangat kalau kita niatkan karena Allah, maka insya Allah nilai pahalanya sangat besar. Iya. Barangkali saya cukupkan dulu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. <laughs> Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. ala Muhammadin wa alihi Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.